Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd Kita lanjutkan <clears throat> Tadi kita telah sampai pada pembahasan Penentuan hilal eh, Penentuan masuknya Ramadan Berakhirnya Ramadan Penentuan Idul Fitri, Idul Adha bahwa itu adalah pemenang pemerintah, yakni pemerintah pusat. Nah, di sini pada halaman 49 jadi setelah mendengar pembahasan tentang eh, fenomena perbedaan matla halaman 49 kami cantumkan peringatan Al-Imam Al-Albani rahimahullah berfatwa dalam kitab Tamamul Minnah kata beliau sembari berharap menunggu negeri-negeri Islam bersatu dalam urusan ru'yah hilal saya berpendapat wajib bagi rakyat di setiap negara untuk berpuasa memulai dan mengakhirinya bersama dengan pemerintahnya. Eh, wajib bagi rakyat di setiap negara untuk berpuasa memulai dan mengakhirinya bersama dengan pemerintah. Tidak boleh terjadi perpecahan dalam negeri tersebut sehingga sebagian ada yang berpuasa bersama dengan pemerintahnya dan sebagian lainnya berpuasa dengan negara yang lain yang mendahului ketetapan waktu puasa negerinya atau lebih akhir darinya. Hal itu akan menyebabkan meluasnya skala perpecahan pada satu negara yang hal ini merupakan realitas yang terjadi pada sebagian negara negeri Arab sejak sekian tahun ini wallahu Allah musta'an. Jelas ya fatwa Syekh Al-Albani? Ya. Al-Imam Al-Albani juga menerangkan pada kitab As-Sahihah bahwa upaya menciptakan kebersamaan pada satu negeri dalam hal memulai dan mengakhiri puasa masuk dalam kaidah mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil. Dar'u mafsadatil kubra birtikabil mafsadatis sughra mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil yang ini merupakan kaidah baku dalam ilmu usul fiqh ya ada dalil dalilnya artinya dalam hal ini meninggalkan madhab yang benar dalam masalahnya adalah kerusakan kita meyakini madhab yang benar ya ataupun dengan batu dhon dengan dugaan yang kuat kita menduga kuat yang benar bahwa hanya ada satu mat matla ya <clears throat> tetapi sekarang kita tinggalkan mazhab yang kita pegang ini meskipun ini kerusakan karena kita tinggalkan mazhab yang kita anggap itu lebih kuat akan tetapi terjadinya perselisihan dan perpecahan pada setiap negeri Islam adalah kerusakan yang lebih besar lagi maka itu dicegah ya dengan cara eh, dalam hal ini kita <clears throat> meninggalkan madhab tersebut dan mengikuti keputusan pemerintah. Jadi ijtihad pemerintah dalam hal ini ya tetap diikuti meskipun ijtihad tersebut menyelisihi persatuan ru'yah sedunia ya yang yang kita anggap bahwa yang benar sebenarnya ru'yah cuma sah, satu harusnya persatuan ru'yah sedunia yang kita anggap benar tetapi ijtihad pemerintah kita ikuti di sini meskipun menyelisihi itu Ya, demi menjaga persatuan dalam negeri tersebut, dalam satu negeri sehingga tercegahlah kerusakan yang lebih besar yaitu perpecahan dalam satu negara, dalam satu negeri. Kenyataannya kan begitu. Wallahul musta'an. Hampir di setiap tahun ya fenomena ini kita dapati tetangga dengan tetangga ribut berselisih ya dalam satu masjid Ya. Ada yang sudah mengunci masjidnya, sudah tidak ada tarwih, masih ada yang ingin tarwih. Perebutan kunci masjid. Nah, belum per perselisihan yang terjadi dalam satu rumah. Ya, dalam satu rumah. Karena berbeda pendapat dalam hal ini antara satu matlak dengan perbedaan matlak. Nah, semuanya itu akan berakhir kaum muslimin semuanya bersatu dengan serentak mengikut kepada pemerintah pu pusat selesai. Nah, perpecahan itu perselisihan itu syar jelek. Nah, coba kita lihat bagaimana fikih ya hikmah kebijakan yang ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang faqih ya tergolong dari fuqaha sahabat ketika pada masa khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang pada awalnya Uthman pada awal-awal khilafahnya sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah sama yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar pada khilafah mereka yaitu kalau di Mina ketika melakukan haji di Mina mengkosor sholat. Tetapi kemudian berubah ijtihadnya Uthman, Uthman radhiyallahu anhu punya ijtihad ya beliau <clears throat> menyempurnakan sholat ketika di Mina yang dua rakaat jadi empat rakaat padahal mereka ya musafirun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya ijtihad di sini punya pandangan itu ijtihadnya beliau radhiyallahu anhu nah para sahabat Ibnu Mas'ud termasuk yang sholat di belakangnya ikut sholat empat rakaat. Beliau mengingkari itu kepada sahabat-sahabatnya. Ya, menyalahkan apa yang dilakukan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dan mengatakan bahwa seharusnya dikosor sebagaimana dulu Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, mereka dari Madinah, eh, Madinah ke Makkah mereka mengkosor. Tidak pernah menyempurnakan, tidak pernah itmam. Ibn Mas'ud mengingkari itu, mengajarkan ini kepada sahabat-sahabatnya bahwa yang benar kosor, keliru Uthman. Tetapi prakteknya Ibn Mas'ud sholat di belakangnya dengan menyempurnakan sholat, ya tidak berpisah dan melaksanakan kosor, tetap mengikuti sholat di belakang imam, di belakang Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meskipun pada pandangan dia itu salah ijtihadnya. Ya. Ketika ditanyakan kenapa begitu, kamu mengingkarinya tapi kamu sholat di belakangnya mengikutinya, kata Ibn Mas'ud, al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr kata Ibn Mas'ud. Perselisihan itu, perpecahan itu jelek. Nah, dalam hal ini ijtihad Amirul Mukminin ya diikuti. Nah, dan itu mencegah perselisihan perpecahan yang itu jelek. Nah, sama dengan ini. Nah, senada dengan uh, fatwa Al-Albani adalah fatwa Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Sebagaimana termuat dalam kitab Fatwa Al-Lajnah. Setelah mereka memaparkan perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, Al-Lajnah mengatakan berfatwa manakala para imam ahli fikih di masa lalu berbeda pendapat dalam masalah ini dan masing-masing memiliki dalil. Jika telah terdapat berita di sisi kalian baik melalui siaran media maupun yang lainnya telah terlihatnya hilal di luar matlak kalian, hendaklah kalian mengembalikan urusan ini berpuasa atau tidaknya kepada pemerintah pusat, yakni penguasa tertinggi di negeri kalian. Nah, kan cepat sekali itu berita misalkan penetapan di Arab Saudi atau yang lainnya langsung sampai kan? Nah, tetapi apa kata mereka? Hendaknya kalian kembalikan urusan ini berpuasa atau tidaknya kepada pemerintah pusat, penguasa tertinggi di negeri kalian. Mereka menetapkan untuk mulai berpuasa atau tidak wajib bagi kalian. Wajib sama dengan Al-Albani mengatakan wajib bagi kalian untuk menaatinya karena keputusan pemerintah akan memupus perbedaan pendapat yang terjadi pada hal semacam ini. Dalam hal semacam ini. Dengan demikian akan tercipta kesatuan ketetapan dalam hal memulai puasa atau tidaknya. Karena mengikuti keputusan pemimpin negeri kalian serta akan hilang segala permasalahan. Kan begitu. Nah. Ya. <clears throat> Nah, juga Al-Lajnah Daimah ya, sama dalam fatwa Al-Lajnah di kesempatan yang lain berfatwa sama dengan ini ya juga menegaskan wajib mengikuti keputusan pemerintah pusat yang penguasa tertinggi dan mereka menerangkan bahwa keputusan pemerintah pada masalah semacam ini akan menyingkirkan perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai diperhitungkannya perbedaan matla atau tidak. Selesai. Ya. Syekh Al-Utsaimin juga. Nah, ini yang ketiga, fatwa yang selaras dengan ini dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin pada kitab Majmu' Ar-Rasail. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini tentang diperhitungkan atau tidaknya perbedaan matla', beliau berkata, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, akan tetapi hal ini yakni hak menetapkan adanya perbedaan matla' atau tidak tertuju kepada pemerintah, kepada penguasa. Ya, jadi yang berijtihad memilih ada perbedaan mata atau tidak itu haknya penguasa pemerintah. Adapun bagi masyarakat kata beliau, adapun bagi masyarakat, bagi rakyat mereka wajib nah sama juga menegaskan wajib mengikuti keputusan pemerintah mereka. Jelas ya fatwa-fatwa ini? Ya, fatwa-fatwa tersebut semakna dengan pernyataan Ibn Abil Iz pada kitab Syarh Al-Aqidah al bahwa nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah berikut ijma' ulama telah menegaskan bahwa pemerintah penguasa harus ditaati pada perkara-perkara ijtihad. Walhamdulillah selama ini sampai saat ini yang kita tahu pemerintah kita berijtihad dan sudah berjalan di atas Eh, sunnah Nabi Rasulullah dalam hal ini yaitu berdasarkan ru ru'yah hilal jika tidak ada ru'yah digenapkan menjadi 30 hari ya mereka tidak berbuat bid'ah dalam hal ini bukan hisab ya penentunya ya meskipun mungkin ya eh, ada hisab disebutkan ya sebagai pembanding tetapi tetap keputusan terakhirnya itu berdasarkan ru'yah kalau tidak ada ru'yah maka digenapkan menjadi 30 30 hari bukan e, berdasarkan dengan hisab seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah nah <clears throat> ya yeah. Kelanjutannya halaman 52. Nah, di sini semakin dipertegas artinya siapapun yang berada di bawah wilayah kekuasaan suatu pemerintahan wajib menaati pemerintahnya dalam urusan tersebut dan meninggalkan pendapat mereka sendiri demi mengikuti pendapat pemerintah. Sebab terciptanya kemaslahatan masyarakat masyarakat umum persatuan mereka serta tercegahnya bahaya kerusakan perselisihan dan perpecahan akibat menyelisih ketetapan pemerintah adalah urusan yang lebih penting untuk didahulukan daripada urusan yang hanya merupakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Begitu. Akhirnya fatwa-fatwa yang telah kita dengar dari Syekh Al-Albani, Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa-fatwa itu bertemu ya pada madhab ketiga dalam masalah ini fatwa-fatwa itu akhirnya bertemu dengan madhab ketiga dalam permasalahan ini madhab ketiga itu adalah bahwa masyarakat harus mengikuti keputusan pemerintah penguasa negeri mereka berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu lihat hadisnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma Berpuasa dilakukan pada hari kalian semua berpuasa Berbuka merayakan Idul Fitri dilakukan pada hari kalian semua berbuka Merayakan hari Idul Adha dilakukan pada hari kalian semua merayakan kurban Hadis ini riwayat at tirmidzi dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi Artinya Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dirayakan bersama seluruh masyarakat muslimin serentak jelas sekali sabda Nabi wasallam berpuasa dilakukan pada kalian pada hari kalian semua berpuasa berbuka Idul Fitri juga begitu serentak satu kali dan kapan itu bisa terwujud mengamalkan hadis ini pengamalan hadis ini bisa terwujud serentak satu kali jika mengikuti keputusan pemerintah bu pusat penguasa tertinggi kan begitu ya nah iya Masalah kedua yang disebutkan di sini ya kami eh, serahkan kepada kalian untuk membacanya sendiri secara lengkap di sini. Nah, yang ini hanya terjadi pada sebagian orang saja. Nah, tidak tidak umum terjadi hanya sebagian orang yang eh, di bulan Ramadan mungkin dia pergi ke negeri lain, ke luar negeri, melakukan safar yang berbeda awal puasanya. Nah, bagaimana e, dia beramal ketika demikian? Nah, e, bisa dilihat di sini. Nah, tetapi ini jarang terjadi. Nah, kemungkinan kita tidak mengalaminya. Jadi e, cukup dibaca saja di buku ini. Kita tidak angkat di majelis ini. Nah, kita langsung ke hukum ru'yah hilal seorang diri halaman 55. Nah, terkait dengan eh, hukum seseorang yang melihat hilal Ramadan atau Syawal ya seorang diri nah, dia ikut ikut berusaha melihat hilal ternyata dia melihatnya sedangkan penguasa negerinya pemerintah tidak menerima persaksiannya dia sudah berusaha bersaksi tidak diterima karena dia majhul di sisi pemerintah, penguasa, yaitu haknya wewenangnya mereka. Nah, ya karena tidak dikenal, dianggap majhul, tidak diterima persaksiannya karena persaksian itu syaratnya harus apa? Adil kan begitu. Nah, bagi pemerintah saya tidak mengenal, kami tidak mengenal dia majhul. Nah, maka tidak diterima persaksiannya itu wewenangnya haknya mereka untuk menerima atau tidak. Nah, nah sekarang bagaimana dengan orang ini tadi yang dia Yakin dia melihat dengan matanya sendiri. Hilal. Hanya saja qadar Allah tidak diterima persaksiannya oleh pemerintah sehingga pemerintah memberi keputusan yang berbeda dengan apa yang dia lihat. Nah, apa hukumnya? Ada perbedaan pendapat. <clears throat> ya. Lengkap di nukil perbedaan pendapat rinciannya di sini buku ini tetapi di sini kita langsung ke pendapat yang eh, kami anggap terkuat dalam hal ini yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat kedua. Ya, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masih halaman 55 ya. Pendapat kedua yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asy Al-Albani dan asy Ibnu Baz. Mereka menyatakan bahwa orang itu wajib memulai puasa bersama masyarakat negerinya dan mengakhiri puasa bersama mereka juga. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah tadi, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun." Hadis Berpuasa dilakukan pada hari kalian semua berpuasa, berbuka merayakan Idul Fitri dilakukan pada hari kalian semua ber, berbuka. Ya. Ini menurut kami pendapat yang benar. Meskipun jadi lihat keterangan lebih lanjut halaman 56 ya. Menurut kami pendapat ini yang benar Meskipun hilal menurut indera penglihatan orang itu benar-benar terlihat Karena dia, dia lihat dengan matanya Tetapi hilal yang dilihatnya itu secara hukum syariat tidak dianggap Paham? Tinjauannya adalah hukum syariat sekarang Secara hukum syariat tidak dianggap Karena Hal ini karena urusan mengawali dan mengakhiri Ramadan bukan urusan individu yang setiap orang berhak beramal sendiri-sendiri. Oh, saya lihat, nanti saya puasa. Ya, tidak bisa begitu. Ini bukan urusan individu-individu. Ya. Ini adalah urusan kaum muslimin secara umum yang diatur oleh pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah lewat. Ketika orang-orang ya berusaha melihat hilal ternyata yang melihat adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melapor kepada Rasulullah SAW yang kedudukannya posisinya sebagai pemerintah tertinggi kemudian menerima persaksian itu karena adil kemudian menetapkan masuknya Ramadan dan mengumumkan kaum muslimin semuanya berpuasa nah jadi ini haknya penguasa negeri penguasa tertinggi pemerintah pusat difahami ini Nah, terakhir, nah paragraf terakhir disebutkan berbeda halnya jika ia berada sendirian pada suatu daerah yang tidak ada masyarakatnya. Nah, ia berada di tempat yang jauh sendiri di sana. Nah, hendaklah ia berpuasa jika melihat hilal Ramadan. Jika begitu, begitu pula jika ia melihat hilal Syawal sama dengan ini, di catatan kaki disebutkan catatan kaki nomor 46. Begitu pula sekelompok orang yang minoritas di negeri non-muslim. Ya, sekelompok orang yang minoritas di negeri non-muslim. Nah, misalkan mereka yang tenaga kerja di mana misalkan? Di Jepang ya. Hah? Ya kan? Atau di mana? Nah, itu kan non-muslim, negeri non-muslim. Tidak mengurusi ini. Nah, maka hendaknya berpuasa jika melihat hilal jika mereka melihat hilal di sana, mereka berpuasa. Atau mendengar berita terlihatnya hilal di salah satu negeri Islam, mengikuti itu. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya halaman 57 yang terakhir berita eh, terlambat mendengar berita masuknya Ramadan. Seseorang yang terlambat mendengar berita masuknya Ramadan karena baru mendengarnya di siang hari sehingga tidak berniat puasa hari itu misalkan eh, malam harinya ya qadarullah tidak sampai berita kepadanya dia berada di pelosok misalkan qadarullah eh, jaringan listrik mati di situ misalkan putus tidak bisa nelpon kan gitu Nah, tidak tidak tahu pengumuman sudah. Nah, tidak ada sinyal, tidak ada ini. Nah, misalkan ya, mungkin ya. Besoknya baru tahu. Ternyata hari itu sudah ditetapkan oleh pemerintah satu Ramadan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah wajib berniat berpuasa seketika itu juga, ketika tiba berita itu. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Tidak berbeda pendapat. Nah, yang diperselisihkan oleh ulama, ya, apakah puasanya itu dianggap cukup? Nah, ya, akan tetapi apakah puasanya itu dianggap cukup sehingga tidak wajib dikodok di luar bulan Ramadan ataukah dianggap tidak cukup? Ya. Apakah dianggap cukup sehingga tidak wajib dikodok di luar bulan Ramadan? Kan itu sudah sah, sudah cukup. Ataukah dianggap tidak cukup, tidak sah sehingga harus diganti dengan kodok puasa di luar Ramadan? Ini diperselisihkan oleh ulama. Ya. Yang benar dalam masalah ini itu sudah cukup sah ya dan tidak wajib diganti di kotak di luar bulan Ramadan karena ia memiliki udur. Jadi kalau dibahas permasalahan niat dikatakan dia tidak berniat di malam hari karena nanti ada pembahasan bab berikutnya tentang puasa wajib wajib diniatkan sejak malam harinya. Nah, kalau dikatakan nah ini tidak berniat di malam harinya kok dianggap sah? dan tidak diganti? Jawabannya, dia tidak berniat di malam harinya karena uzur. Karena dia tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Nah, uzur. Nah, ini berdasarkan hadis Ar-Rubayy binti Muawwid radhiyallahu anha dan hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu yang sudah lewat hadisnya tentang apa itu? Masih ingat? Tentang di awal diwajibkannya puasa ah, Asyura sebelum Muharram ingat kembali bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan dulu awalnya yang diwajibkan adalah puasa ah, Asyura 10 Muharram pada hadis ini kedua hadis ini ya kemudian hukum itu dihapus diganti dengan puasa Ramadan nah awal diwajibkannya puasa Asyura ketika itu di, diceritakan pada hadis Ar-Rubaiyah dan hadis Salama ini Nabi Rasulullah SAW mengutus utusan petugas untuk mengumumkan di perkampungan-perkampungan kaum Ansar yang ada di wilayah Madinah. Barang siapa di hari itu dia bangun dalam keadaan sudah ber, memang berniat berpuasa di malam harinya, berniat untuk berpuasa Asyura hari itu wajib diteruskan, tidak boleh dibatalkan. Karena dengan dengan ini perintah ini sudah wajib. Barang siapa bangun di pagi harinya di hari itu dalam keadaan tidak berniat berpuasa maka wajib berpuasa saat itu datangnya berita itu ya dan Nabi Allah SAW tidak memerintahkan bahwa mereka yang tadi malamnya tidak berniat baru berniat ketika datangnya perintah ini wajib mengkodoknya tidak artinya itu dianggap cukup cukup karena itu uzur Ya, karena perintah wajibnya itu memang datang ketika itu. Jadi berita datang saat itu. Nah, jadi saat itu berniat. Nah, hukum ini tetap berlaku. Hukum yang terkandung ini dalam hadis ini tetap berlaku. Yang terhapus dari hadis itu adalah hukum wajibnya puasa Asyura itu sudah mensuh diganti dengan wajibnya puasa Ramadan. Adapun hukum yang tadi bahwa yang berudur baru berniat berpuasa saat itu ketika datangnya berita itu sah dan cukup tidak dikodok ini tetap berlaku dan diberlakukan pada orang yang terlambat mendengar berita masuknya roh Ramadan. Nah, dan dalam hal ini ada yang mendukung asar dari Umar bin Abdul Aziz dan sejumlah salaf rahimahumullah. Telah lewat ini. Ya. Ada asar dari Umar bin Abdul Aziz dan sejumlah salaf yang disebutkan pada halaman 58 ya. <clears throat> Asar tersebut bahwa itu cukup ya dan tidak dikotok. Oleh karena itu pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Asy-Syaukani dan Al-Albani rahimahumullah. Nah, begitu pula eh, Al-Imam As-Sa'di sendiri memilih pendapat ini pada kitabnya yang lainnya itu Al-Mukhtarat Al-Jaliyah Nah, dan sadi mengatakan pendapat tersebut didasarkan pada kaidah bahwa hukum-hukum syariat ini tidak diwajibkan bagi seseorang melainkan setelah ia mengetahuinya. Nah, dia mengetahuinya ketika datang berita. Nah, jadi itu cukup dan sah. Alhamdulillah kita selesai dari bab ketiga, sekarang masuk ke bab yang keempat, ketentuan niat berpuasa. Di sini dalam kitab Manhajus Salikin Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa yajibu tabyitun niyyati li siyamil fard wa amma an-naflu fayajuzu bi niyyatin nahar." <clears throat> Sebelum Anda lanjut barangkali boleh jadi sebagian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukannya. Eh, silahkan dicatat aja ditulis insyaallah di akhir daurah Ya, semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ketentuan niat berpuasa. Ya, bab yang keempat. Kata Sa'di, wa yajibu tabyitun niyyah li syamil fard. Wajib menetapkan niat di malam harinya. Tabyitun niyyah, tabyitun niyyah itu artinya menetapkan niat di malam hari. Ya. Li syamil fard yakni malam hari sebelum waktu subuh tentunya maksudnya. Iya. Untuk pelaksanaan puasa wajib, puasa fard. Wa amman naflu, adapun untuk puasa sunnah ya, puasa sunnah, fayajuzu diperbolehkan biniyati minan nahar berniat di siang harinya. Nah, ini nanti ada keterangannya dalam syarah. Baik. Pertama niat Syarahnya niat adalah amalan kalbu, amalan hati, halaman 60. Nah, dan di sini banyak kaum muslimin yang tidak mengerti masalah ini. Niat itu adalah amalan kalbu. Jadi yang benar tidak disunnahkan melafatkan niat dengan lisan pada ibadah apa. lengkapnya ya, lengkapnya pembahasan ini ya eh, dengan eh, dalil-dalilnya kalian bisa eh, simak dan baca secara detail di sini ya di buku ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua ketentuan niat puasa wajib. Nah, ketentuan niat puasa wajib. Masalah pertama, waktu penetapan niat berpuasa wajib. Waktu penetapan niat berpuasa wajib. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini tentang hukum tabiyyat an-niyah istilahnya. Tabiyyat an-niyah itu penetapan niat puasa di malam hari sebelum tiba waktu subuh ya untuk pelaksanaan puasa wajib. Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat wajib menetapkan niat puasanya itu di malam hari sebelum tiba waktu subuh. Ya. <clears throat> Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua sebagaimana di nukil di halaman 64 pendapat yang mengatakan boleh niat puasa wajib ditetapkan di siang hari. Ini pendapatnya Abu Hanifah menyelisihi jumhur. Pendapat Abu Hanifah ini lemah. Ya, yang benar dalam hal ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu halaman 62 ya. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur halaman 62 wajib ya, untuk puasa wajib harus ditetapkan niat puasanya di malam hari sebelum tiba waktu subuh. Ya, pendapat jumhur ini didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Al-Albani, Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahumullah jami'an. Dalilnya pertama hadis Umar radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Sering kita dengar hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa amalan-amalan itu hanyalah dilakukan dengan niat dan setiap orang hanyalah mendapatkan ganjaran dari apa yang diniatkannya. Sekarang puasa itu definisinya definisinya sudah kita pelajari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan makan, minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya mulai dari rentang waktu terbitnya fajar, sodik fajar yang waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Berarti star puasa itu dengan terbitnya fa, fajar waktu subuh. Berarti dari situ sudah mulai beramal. Pada hadis Umar radhiyallahu anhu dikatakan setiap amalan itu dikerjakan dengan ni, niat dan setiap pelaku amalan diberi ganjaran sesuai niatnya. Berarti harus ada niat sebelum terbitnya fa, fajar sudah berniat beramal, sudah berniat berpuasa besoknya. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan yang kedua riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, "Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa tidak membulatkan tekad, lam yujmi' tidak membulatkan tekad. Asyam untuk berpuasa qabla al-fajr sebelum tiba waktu fajar subuh fala siyama lahu tidak sah puasanya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Kedudukan riwayat ini diperselisihkan oleh ulama secara lengkap detailnya perselisihan itu bisa dibaca di catatan kaki. Ya. Ringkasnya ada yang menganggap bahwa riwayat ini marfu merupakan ucapan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW. Ya, termasuk dari kalangan mutakhirin yaitu Al Albani yang mendukung ini bahwa ini memang sabda Rasulullah SAW. Ulama yang lain berpendapat ini mauquf. Ini ucapannya Hafsah radhiyallahu anak bukan ucapannya Rasulullah SAW. Riwayat hanya sampai kepada Hafsah, Hafsah yang berbicara, tidak sampai diangkat kepada Rasulullah penisbahannya. Jadi bukan sabda Rasul, mauquf Ya. Nah, dari kalangan ulama yang berpendapat ini nah, disebutkan di sini sederetan imam-imam Ahmad Al-Bukhari, Abu Hatim al razi Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Mereka imam besar dalam ilmu ilal penyakit hadis. Ya, yang seperti ini ya, kita wallahu alam eh, mengikuti mereka. Mereka lebih ahli dalam masalah ini. Imam Ahmad Al-Bukhari, Muhammad Ar-Razi, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Jadi sepertinya memang ini mauquf. Ya, ini mauquf ucapannya Hafsah. Bagi yang mereka bagi mereka yang berpendapat mengikuti Al-Albani bahwa ini marfu' Ya jelas ini dalil karena ini sabda Nabi Rasulullah Bagi yang mengatakan ini mauquf berarti ini ucapannya Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Bagi yang memandang ini mauquf dalil yang terkuat dalam hal ini adalah keumuman makna hadis Umar tadi, innamal amalu bin binyat dan ini pendukung. Ya, dan ada asar lain selain asar ini yang mendukung yaitu asar Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ya semakna dengan lihat sebelumnya Asar Ibnu Umar dan Aisyah ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Ibnu Hazm juga mengeluarkannya dari jalan riwayat Al-Imam Malik ya dalam Al-Muhalla. Nah, asar-asar ini ya semakin menguatkan ya pendapat ini Kata Ibnu Hazm, lihat di catatan kaki nomor 2 halaman 63. Halaman 63 catatan kaki nomor 2 Ibnu Hazm rahimahullah berkomentar setelah mengeluarkan riwayat Hafsah Ibnu Umar dan Aisyah tersebut Kata Ibn Hazm mereka adalah tiga orang dari kalangan sahabat yang sama sekali tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi mereka. Nah, ini eh, jelas memperkuat ya bahwa memang ini yang benar. Jadi untuk puasa wajib wajib sudah diniatkan di malam hari sebelum terbit fajar. Dan ini semakin jelas, semakin kuat ditinjau dari sisi makna. Ya. Lihat ya halaman 63. Terang selanjutnya pendapat mereka ini dikuatkan dari sisi makna, yaitu bahwa puasa wajib pelaksanaannya sehari penuh dari terbit fajar, yang tiba waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Nah, bagaimana ini bisa terrealisasi? Bahwa puasa itu start dimulai dari terbitnya fajar waktu subuh. Itu terrealisasi jika memang sudah berniat se sebelumnya ya. Nah, sudah berniat se sebelumnya. Nah, ya, jadi baru benar seseorang akan dikatakan dia berpuasa sehari penuh ya jika berpuasa mulai sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari itu jika memang sudah diniatkan sebelumnya. Nah, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat 187 187 Al-Baqarah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fa fajar jadi izin makan minum ya sampai terbitnya fajar berarti sebelum terbitnya fajar sudah harus menahan, menahan sudah harus berniat menahan berpuasa nah jelas ya Nah, masalah kedua, halaman 65. Halaman 65 masalah kedua, intensitas niat untuk ni untuk puasa Ramadan. Apakah cukup satu kali niat saja untuk puasa satu bulan ataukah harus berniat setiap hari? Nah, ini permasalahan yang sering juga dibahas. Ya, apakah cukup satu kali niat di awal bu Syawal bulan. Ya malam pertama, malam itu berniat untuk berpuasa sebulan penuh. Hari kedua, hari ketiga sampai akhir Ramadan. Sudah diniatkan semuanya. Apakah itu cukup? Ya. Untuk mewakili niat untuk ya tiap harinya hari-hari berikutnya atau itu tidak cukup Setiap puasa harus diniatkan di malam harinya sendiri-sendiri. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, masih jelas ya? Masih jelas nggak sampai sana? Masya Allah. Mendekat aja. Rubuh. Merapat, merapat. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini ya. Ada yang berpendapat, ya pendapat pertama, untuk puasa wajib yang dilaksanakan berturut-turut seperti halnya puasa Ramadan, satu kali niat untuk berpuasa sebulan Ramadan cukup untuk mewakili seluruh pelaksanaan puasanya. Karena berturut-turut, ya, berturut-turut, mulai dari hari pertama dan seterusnya sampai akhir bulan itu untuk puasa Ramadan sehingga dianggap cukup. Ya, di <clears throat> niatkan satu kali niat untuk puasa sebulan penuh. Kecuali menurut pendapat ini ya kecuali jika sempat memutus puasanya di antara hari-hari Ramadan karena sakit misalkan atau karena safar, maka ketika sembuh maka memulai lagi niatnya. Ketika mungkin memulai lagi niatnya karena sempat putus. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan <clears throat> puasa Ramadan diwajibkan ya diniatkan untuk setiap puasa di malam harinya. Wajib memperbarui niat puasa setiap hari. Nah, jadi malam ini untuk besok Kemudian malam berikutnya untuk hari kedua ya wajib niat lagi. Begitu pula untuk hari ketiga di malam harinya wajib berniat lagi. Jadi untuk setiap hari puasa wajib diniatkan masing-masing di malam harinya dengan alasan <clears throat> puasa di hari-hari Ramadan sebutkan alasannya di sini adalah ibadah-ibadah yang berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya antara satu dan yang lainnya. Buktinya, jika puasa di hari itu batal, tidak ada kaitannya dengan puasa yang hari yang lain, kan begitu. Nah, puasa hari pertama batal, puasa hari kedua dan ketiga tetap sah, tidak tidak tidak terkait dengan itu. Jadi masih masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing sudah diputus dengan berbu berbuka. Nah, jadi ketika masing-masing hari puasa itu dalam sebulan itu berdiri sendiri-sendiri berarti masing-masing butuh ni ninya ya kalau pendapat yang pertama yang mengatakan cukup satu kali niat untuk sebulan penuh ya itu dirajihkan Ibnu Utsaimin, maka pendapat yang kedua bahwa setiap hari puasa wajib diniatkan sendiri-sendiri itu dirajihkan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Wallahu alam, pendapat yang kedua lebih berhati-hati dalam masalah ini ya. Pendapat yang kedua tentunya lebih berhati-hati yang dirajihkan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Jadi masing-masing puasa Masing-masing hari puasa itu diniatkan sendiri sendiri. Tidak cukup diwakili dengan satu kali niat di awal bu bulan. Nah, biasanya pada prakteknya ya, orang itu kalau sudah berbuka terus langsung biasanya langsung di, diikuti dengan niat mesti berniat mau puasa lagi besok kan begitu ya ya kan biasanya begitu Nah, biasanya begitu. Sudah memang sudah malam itu mesti niat besok mau lanjut puasa lagi, mau puasa lagi. Nah, ketika bangun, eh, ketika makan sahur atau bangun di akhir malam untuk makan sahur itu sebenarnya dia sudah berni berniat yang menggerakkan dia untuk makan sahur itu karena niat mau berpuah, berpuasa. Mau tidur, ya sudah niat itu, pingin bangun nanti kan begitu. Iya kan? Pingin bangun untuk berpuasa. Jadi sudah niat. Dan ya sudah niat. Nah, Baik, masalah ketiga halaman 66 niat berpuasa antara menentukan hukumnya dan jenis puasanya. Hukum puasa itu kan berjenis-jenis. Ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kemudian yang wajib hukumnya juga ada jenis-jenisnya. Ada puasa Ramadan, ada puasa Nazar, ada puasa kafarat. Nah, jika seseorang meniatkan jenis puasanya ya jika dia menetap meniatkan jenis puasanya maka itu sekaligus mewakili hukumnya <clears throat> ya kalau dia meniatkan puasa Ramadan dengan sendirinya mewakili hukumnya bahwa itu wah wajib. Jika berniat puasa nazar berarti mewakili hukumnya bahwa itu jelas wah, wajib. Nah, adapun jika dia meniatkan mau berpuasa wajib, maka ini belum jelas. Puasa wajib jenis apa yang mau dilakukan? Kan begitu. Nah, jadi sempurnanya niatkan jenisnya dan hukumnya sekaligus. Ya. Kalau meniatkan jenisnya saja itu sudah mewakili hukumnya. Tidak sebaliknya. Kalau hukumnya saja ingin berpuasa wajib, tidak tidak ditetapkan niat jenisnya, maka ini tidak cukup. Jadi di sini pada laman 67 ya, kesimpulannya di akhir eh, paragraf masalah ini jadi dikatakan jadi wajib hukumnya meniatkan jenis dari puasa-puasa wajib itu sehingga tidak wajib lagi baginya untuk meniatkan hukum puasa tersebut karena sudah terkandung di dalamnya. Kalau berniat berpuasa Ramadan Berarti itu sudah jelas wajib. Nah. Namun lebih baik lagi bila kedua-duanya diniatkan. Dua-duanya diniatkan. Berniat ya dalam hati ya bahwa besok akan berpuasa Ramadan yang hukumnya wah wajib. Nah, kalau anak kecil ya diajari saja bahwa besok akan berpuasa Ramadan. Nah, kalau mau lengkap berarti hukumnya apa? Anak kecil yang belum balik. Hukumnya sun sunnah bagi mereka. Nah. Masalah keempat ya. Singkat eh, kami sampaikan masalahnya itu hukum puasa seorang yang mengatakan insya Allah besok saya akan puasa. Dia mengatakan insya Allah akan puasa. Nah, nah ini kalau dia mengatakan yang benar dalam hal ini kalau dia mengatakan insya Allah karena ragu, nah, berarti dia belum berniat, belum bertekad, maka ini tidak sah puasanya. Kalau dia mengatakan insya Allah hanya untuk mempertegas saja, jadi sebenarnya dia sudah berniat mau berpuasa, tidak tidak ragu dia. Karena niat itu adalah e, tekad bulat dalam hati tanpa ada keraguan sama sekali itu niat. Dia sudah bertekad bulat dalam hati akan berpuasa, sudah berniat ya. Tapi dia mengucapkan insya Allah dalam rangka tabarruk dengan ucapan in, insya Allah. Nah. yakni mengharapkan berkah dengan mengembalikan itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dia niatkan ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikan urusan itu kepada Allah dan harapan Allah akan mewujudkan karena orang berpuasa itu Sebagian orang berpuasa tetapi, tetapi tidak berhasil menyempurnakan sampai akhir. Maka dia mengucapkan insya Allah mengharapkan keberkahan, mengembalikan urusan kepada kehendak Allah. Semoga benar-benar terwujud sampai sempurna puasanya. Ya. Jadi ucapannya ini justru semakin memperkuat, memperkokoh niatnya. Bukan melemahkannya. Jadi ini rinciannya. Ya. Apa tadi yang pertama? Kalau dia mengucapkan insya Allah karena ragu, Insya Allah. Ragu dia itu. Dia insya Allah. Yani ragu dia masih ragu. Nah, ini tidak tidak sah kalau dia seperti itu. Nah, karena wajib berniat. Kalau dia yakin sudah berniat, mantap. Tapi dia mengatakan insya Allah. Tujuannya apa? Mengharapkan berkah dari Allah dengan mengembalikan <clears throat> hal itu kepada kehendak Allah Semoga betul-betul sampai selesai. Jadi ini semakin memperkuat niatnya, bukan karena ragu maka ini sah. Paham ya? Anaman 69 kita lanjutkan ketentuan niat puasa sunnah. Selesai pembahasan ketentuan niat puasa wajib. Kita lanjut ke ketentuan niat puasa sunnah. Yang pertama, salah pertama penetapan niat puasa sunnah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah ya boleh berniat puasa sunnah di siang hari ataukah wajib diniatkan sejak malam harinya? Ada dua pendapat di sini. Nah, kita langsung ke pendapat yang rojih lengkapnya ada dalam buku. Nah, yaitu pendapat yang pertama bahwa untuk puasa sunnah boleh diniatkan di siang hari. Boleh diniatkan di siang hari. Nah. Nah. Pendapat ini terbagi dua. Nah, kalian ikuti aja di halaman 69 ya. Mereka yang berpendapat seperti ini bahwa boleh berniat puasa sunnah di siang hari ini terbagi dua. Ada yang berpendapat boleh menetapkan niat puasa sunnah di siang hari secara mutlak tanpa ada batasan sebelum zawal. Zawal itu bergesernya matahari ke barat. Ini setelah tengah hari. Ya. Tanpa ada batasan sebelum zawal atau setelahnya mutlak meskipun di sore hari. Sudah asar misalkan. Nah, tak boleh. Nah. Yang kedua <clears throat> yang mengatakan boleh selama belum zawal. Nah, pendapat ini di halaman 71. Boleh di siang hari tetapi sebelum zawal. Kalau sudah lewat zawal sudah tidak bisa. Nah, nah, tetapi yang benar dalam hal ini yang pertama yang kita dengar, boleh berniat berpuasa sunnah di siang hari meskipun setelah zawal mutlak. Nah, sebelum zawal dan setelah zawal, meskipun di sore hari. Nah, tetapi dengan syarat. Nah, lihat syaratnya di sini pada halaman 69. Nah, setelah diterangkan, jadi di waktu siang itu kapanpun seseorang menetapkan niat berpuasa sunnah maka diperbolehkan baginya berpuasa meskipun telah mendekati waktu terbenamnya matahari. Meskipun sudah mendekati terbenamnya matahari, boleh. Tetapi dengan syarat Orang tersebut belum belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa semenjak terbit fajar hingga ia berniat berpuasa. Jadi belum sempat makan, minum dan berhubungan sama istri. Misalkan belum sempat makan, minum ya, maupun berhubungan sama istri kemudian seperti itu sampai sore, sampai asar belum sempat melakukan apa-apa, terus ingin puasa, boleh. Nah. Paham ya? Kalau sudah makan minum baru berniat berpuasa tidak bisa. Sudah makan minum mau puasa. Nah, itu tidak bisa. Nah, nah, lihat ya, ada catatan kaki nomor 10, halaman 69 tadi. Mengenai persyaratan tadi dengan syarat belum menyentuh makan minum dan rumah suami istri. Kata Syekh Al-Utsaimin sebatas yang saya ketahui dari para ulama kata beliau. Nah, saya kakinya belum Ya. Sebatas yang saya ketahui dari para ulama kata Ibnu Utsaimin dipersyaratkan bahwa seseorang tidak melakukan hal-hal yang menjadi pembatal puasa sebelum ia berniat melakukan puasa sunnah. Demikian pula Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Ibnu Baz menegaskan adanya syarat ini. Dengan syarat kalau sudah sempat makan atau minum atau berhubungan ya sudah tidak bisa. Nah, sudah lewat kesempatannya. Ya. Sekarang dalilnya apa? Bahwa boleh kalau puasa sunnah dimulai niatnya sejak siang hari dengan syarat tadi. Dalilnya halaman 70. Sebutkan dalilnya. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini riwayat Muslim. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemuiku pada suatu hari. Faqal lalu bertanya, "Hal indakum syai?" Hal indakum syai? Apakah kalian memiliki sesuatu makanan? Fakulna la kami pun menjawab tidak. Nah ini. Ya, sudah disebutkan sebelumnya kehidupan Nabi para sahabat itu sering tidak ada maka makanan di rumah. Kalau kita ini masya Allah. Nah, iya. Kayaknya alhamdulillah selalu ada. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ini hanya kalau kita melihat ya sejarahnya para nabi dan sahabat seperti itu. Nah, luar biasa tingginya sabarnya mereka. Nah, sabirun. Tidak ada. Nah, kata Nabi Rasulullah "Qal fa inni idan so'im. Mendengar jawaban tidak ada, kata Nabi, "Fa inni idan so'im. Jika begitu, sungguh sekarang aku berpuasa. Aku berniat berpuasa sekarang. Idan kata idan itu dalam ilmu nah bahasa Arab menunjukkan ya keterangan waktu sekarang berarti sekarang baru mulai niatnya dan terbukti tadi Nabi Alaihissalam <clears throat> tidak belum berniat berpuasa karena nyari makan kan begitu nyari makan tidak ada makanan baru kalau begitu sekarang saya berniat berpuasa jadi terhitung niat puasanya saat itu ketika Nabi Alaihissalam mengucapkan itu bahwa sekarang saya berniat berpuasa ini dalil bolehnya berpuasa sunnah ya dimulai niatnya di siang di siang hari dan pada hadis ini tampak bahwa Nabi Rasulullah SAW belum menyentuh makanan dan minuman. Nah. Dan tidak ada pembatasan pada makna hadis ini menunjukkan boleh baik sebelum zawal maupun setelah zawal dan ini didukung oleh asar Hudzaifah radhiyallahu anhu ya dan asar Ibn Abbas kedua asar ini disebutkan di sini yang menunjukkan bahwa meskipun telah lewat zawal sudah matahari sudah bergeser ke ufuk barat sudah masuk waktu luhur ke asar itu masih tetap bisa berniat berpuasa sunnah jika mau dengan syarat sebelumnya belum sempat makan minum atau berhubungan dengan ya, berhubungan suami istri. Nah, masalah kedua halaman 72 halaman 72 masalah kedua kelanjutan ini nilai puasa sunnah yang ditetapkan niatnya di siang hari nah, sekarang pembicaraannya jika seorang mengamalkan ini nilai pahalanya bagaimana apakah diberi nilai dari awal terbitnya fajar sampai terbitnya matahari atau dinilai dari rentang waktu yang dia mulai berniat di situ jadi kalau niatnya mulai jam 8 pagi berarti pahalanya dari jam 8 sampai terbenam bukan dari terbitnya fa fajar. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, yang roji yang terkuat bahwa dia hanya mendapatkan pahala puasa sunnah sesuai dengan lama puasanya. Terhitung yang dinilai pahalanya sejak ia memulai berniat untuk berpuasa. Ini yang benar. Jadi kalau mulainya jam 10 pagi baru berniat Nah, misalkan habis sholat subuh tidur, capek tidur, belum nyentuh apa apa ini, bangun jam 10 seger, ah puasa aja lah, niat, nah, kan begitu. Berarti dinilai diberi pahala mulai jam 10 startnya di situ niatnya. Itu yang dinilai. Adapun yang sebelumnya belum berniat berpuasa. Nah, tidak dinilai. Ini pendapatnya Al Imam Ahmad. Ya, tegaskan oleh Imam Ahmad dan ini yang dipilih oleh Sa'di dan al uthaymin Dalilnya innamal a'malu bin bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa hadits mutafa'alin. Amalan-amalan itu hanyalah dilakukan dengan niat dan setiap orang hanyalah mendapat ganjaran. Setiap pelaku amalan dapat ganjaran sesuai yang diniatkannya. Berarti mulai diberi ganjaran ketika dia mulai berni berniat. Jelas ini. Namun perlu diperhatikan di sini Eh, keterangan berikutnya halaman 73 ya pada paragraf kedua. Namun perlu diperhatikan bahwa puasa yang bisa ditetapkan niatnya di siang hari hanyalah jenis puasa sunnah mutlak. Yaitu yang tidak ditentukan waktunya dan disyariatkan kapanpun. Ya, jadi bernilai puasa sunnah mutlak. Tidak berlaku untuk jenis puasa sunnah muayyan yang telah ditetapkan. Puasa muayyan itu puasa tertentu yang ditetapkan Waktunya dalam syariat seperti puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ashura, puasa tiga hari di pertengahan bulan dan sebagainya. Ya, dan semisalnya itu puasa-puasa muayyan namanya, puasa-puasa tertentu. Nah, jadi kalau seseorang misalkan terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, suatu ketika hari Senin misalkan besok besok Senin malam harinya dia tidak teringat untuk berpuasa atau memang dia esoknya tidak ingin berpuasa. Tidak seperti biasa Biasanya dia puasa hari Kamis, besoknya dia tidak ingin berpuasa. Nah, besok esok harinya ya nggak ada juga makanan ya makanannya juga tidak begitu zen nah belum makan minum akhirnya ya puasa lagi aja nah berniat ingin puasa lagi seperti biasa Senin tidak bisa. Sudah tidak bisa dianggap sebagai puasa Senin hari itu. Boleh tetap boleh berpuasa sunnah hari, tapi nilainya puasa sunnah mut mutlak. Difaham ya? Nah, untuk dianggap sebagai puasa Senin sudah tidak bisa sebagai puasa muayyan. Puasa Senin sebagaimana yang biasa dilakukan yang memang diniatkan di malam hari tidak bisa. Nah, karena tidak utuh. Itu kan puasa Senin. Puasa Senin itu Senin itu dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini tidak. Jadi sudah tidak dianggap. Nah, sebagai puasa Senin. Jadi puasa hari itu bukan puasa Senin. Ya, atau bukan puasa Kamis yang sebagaimana yang biasa dilakukan. Tetapi itu puasa sunnah mut mutlak namanya. Dan pahalanya mulai dari sejak dia berniat. Kemudian ketentuan membatalkan puasa halaman 74 ketentuan membatalkan puasa kami sebutkan di sini bahwa perbedaan lain antara puasa wajib dengan puasa sunnah perbedaan lain berarti sudah ada perbedaan yang lewat perbedaan yang lewat antara puasa wajib dan puasa sunnah apa puasa wajib tidak sah jika tidak diniatkan sejak malam harinya Kecuali kalau ada udur seperti halnya terlambat mendengar beri berita maksudnya Ramadan. Adapun puasa sunnah boleh dimulai niatnya di siang hari dengan syarat apa? Belum makan, minum dan berhubungan. Nah, nah. Perbedaan lain dalam hal boleh tidaknya dibatalkan. Ya, tanpa udur. Dalam hal boleh tidaknya dibatalkan tanpa udur. Puasa wajib Nah, sebutkan di sini puasa wajib tidak boleh dibatalkan tanpa udur safar, sakit dan sejenisnya yang akan disebutkan nanti. Nah, jika dibatalkan karena udur boleh, tetapi wajib diganti dengan cara kodok. Jika dibatalkan tanpa udur, jika dibatalkan tanpa udur puasa wajib ini, dibatalkan tanpa udur pelakunya berdosa dan tidak disyariatkan melakukan kodok puasa sebagai gantinya. Ini menurut pendapat yang kami rojihkan. Kami anggap rojih akan diterangkan nanti. Ya, ada perbedaan dalam hal ini. Perbedaan pendapat dalam hal ini. Tetapi yang terkuat, jika membatalkan tanpa udur, ya, dia berdosa dan tidak ada kesempatan untuk mengkodoknya. Nah, ini puasa wajib. Lain halnya dengan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Istilahnya amiru nafsi Orang yang berpuasa sunnah amiru nafsihi, pemimpin bagi dirinya sendiri, terserah dia. Ya. Urusan puasanya terserah kehendaknya. Jika ia mau ia sempurnakan itu lebih utama karena itu puasa sunnah. Jika ia mau ia batalkan tanpa udur boleh dan tidak berdosa dia. Karena itu puasa sun sunnah, bukan puasa wajib. Tetapi diingatkan di sini bahwa tidak pantas, tidak sepantasnya membatalkan puasa sunnah kecuali jika ada maslahat di baliknya. Jadi sekali lagi tidak sepantasnya membatalkan puasa sunnah begitu saja tanpa ada tuntutan maslahat. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa udur dan tidak wajib dikodok ya tetapi eh, sebaiknya disempurnakan dan hanya dibatalkan kalau ada tuntutan maslahat dalil-dalilnya beberapa hadis yang dicantumkan di sini ya ada beberapa hadis yang sahih yang kami eh, tuliskan di sini nah Kita akan membaca salah satu hadis di antara hadis-hadis itu ya. Merupakan dalilnya. Kalian lihat halaman 76 pada kelanjutan e, pembahasan ini disebutkan namun disyariatkan. Halaman 76 ya. Namun disyariatkan menggantinya dengan kodok puasa pada hari yang lain. Menurut pendapat yang rojih. Jadi jika ada tuntutan maslahat untuk berbuka boleh ya, dan disyariatkan mengkodoknya tidak wajib dikotok tapi disyariatkan kodok Baik. kalau tidak ada tuntutan maslahat ya pingin berbuka aja boleh tidak kalau puasa sunnah dia berpuasa sunnah pingin pingin berbuka tidak ada di sana tuntutan maslahat tidak ada hal yang menuntut tapi pingin berbuka boleh jawabannya boh boleh, boleh. Nah, karena ini puasa sun sunnah. Tetapi sebaiknya afdol lebih utama disempurnakan. Nah, kalau ada tuntutan maslahat demi mencapai maslahat itu kemudian ber, berbuka. Jadi jadi sebaiknya dipertahankan puasa sunnah itu kecuali ada tuntutan maslahat untuk berbuka. Kemudian jika berbuka tidak wajib dikodok, itu puasa sunnah. Tetapi disyariatkan, disunnahkan dikodok. Nah. difahami? ini? Di, disunnahkan dikodok, diganti di hari yang lain. Nah, tetapi tidak wajib. Dalil diantara eh, hadis-hadis itu supaya kami katakan tadi, nah yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini halaman 76, ini hadis yang terakhir hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia berkata Abu Sa'id Al-Khudri berkata sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu'aman." fa'atani huwa wa ashabuh Aku pernah membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah beliau bersama para sahabat. Jadi beliau Abu Sa'id Al-Khudri <clears throat> memasak ya menyiapkan makanan ingin mengundang Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jadi memang <clears throat> memang merepotkan diri, merepotkan diri untuk memasak, ya, mengundang untuk mengundang Nabi dan sahabat. Nah, falam di wudi'at ta'am ketika makanan dihidangkan, qala rajulun minal qaum berkatalah seseorang di antara mereka, di antara sahabat yang ikut hadir bersama Nabi sallallahu rombongan itu, dia mengatakan, Inni so'im. Sungguh aku sedang berpuasa. Artinya dia tidak mau ikut makan. Dia tidak ingin ikut makan karena dia puasa. Ditegur oleh Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Da'akum akhukum wa takallafa Saudara kalian ini telah mengundang kalian dan telah merepotkan diri menyiapkan hidangan untuk kalian dan ini bukan begitu saja ya, tetapi memang sudah disiapkan, sudah merepotkan diri menyiapkan ingin ya. Yang ha, yang diundang ini makan. Begitu maksud Nabi Rasulullah SAW. Artinya tidak pantas kalau tidak ikut makan. Jadi maslahat menuntut apa di sini? Maslahat menuntut untuk ikut ikut makan. Nah, ini maksud Rasulullah SAW. Summa qala lahu kemudian Nabi Rasulullah mengatakan kepadanya, "Aftir wa maka kanahu yauman insyid." Berbukalah, batalkan puasamu. Ya. Ini masalah menuntut karena memang sengaja diundang untuk makan. Sudah disiapkan. Ya sudah repot. Ya. Sudah merepotkan diri. Kemudian tidak dimakan, kan begitu? Masa tidak dimakan? Ya, ini masalah menuntut makan. Ini puasa sunnah, ganti. Ya, di hari yang lain puasa itu jika ma jika mau kata Nabi Rasulullah SAW. Nah, hadis ini e, diriwayatkan oleh Al Baihaqi e, sanatnya dihasankan ya oleh Ibnu Hajar dan Al Albani. Ini akhir pembahasan tentang niat hingga 10 menit. Nah. Sini ada pertanyaan yang masuk. Sebagian pertanyaan ini jawabannya ditunda karena akan dibahas nanti. Nah, siapa saja yang boleh mengganti puasa dengan membayar fidyah nanti akan dibahas ya ini mungkin anda berikan secara singkat aja mengganti puasa dengan membayar fidyah adalah orang tua yang sudah lanjut usia yang fisiknya sudah tidak mampu berpuasa tetapi belum pi pikun nah tapi belum pikun kalau sudah pikun sudah tidak terkena syariat begitu pula orang yang sakit sakitnya difonis tidak berkemungkinan sembuh. Nah. Itu. Adapun wanita hamil, wanita menyusui yang khawatir ya, keadaan dirinya atau janinnya bayinya ya, kemudian berbuka, tidak berpuasa, kita akan bahas nanti yang roji. dia seperti orang sakit jadi kewajibannya adalah kodok ketika sudah mampu bukan fidyah nah berapa kadar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin dalam satu hari Ini bahas nanti eh, singkatnya adalah eh, satu kali makan dengan kadar yang mengenyangkan dengan makanan pokok yaitu kalau di negeri kita apa nah nasi Ya, dia kenyang dengan makan nasi itu. Dia kenyang dengan makan nasi itu satu kali makan. Nah, jadi nasinya ya menentukan ya. Jangan sampai nasinya sedikit, ayamnya gede, ininya gede terus. Jadi penentunya makanan pokoknya yaitu nah nasi. Adapun ayam pakai ayam atau pakai tahu tempe atau yang lainnya ada sayur itu pelengkap, itu cuma mustahab yang wajib nasinya, makanan pokoknya. Paham ini? Jadi nasinya harus cukup memang untuk satu kali makan satu porsi makan itu cukup mengenyangkan. Nah, yang lainnya itu pelengkap saja. Mustahab. Jangan sampai dibalik. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak sholat? Apa kepuasannya sah? Ini kembali kepada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah orang yang tidak sholat, tidak sholat lima waktu ya, <clears throat> meninggalkan sholat lima waktu, tidak sholat, tidak pernah sholat, dalam keadaan sebenarnya dia yakin bahwa sholat itu wah, wajib, tetapi dia melalaikan, malas, ya, apakah dia fasik ataukah kafir ya apakah dia fasik atau kafir ini diperselisihkan oleh ulama dalil-dalil yang ada kalau diteliti dan diperhatikan pendapat yang mengatakan dia kafir itu kuat nah, jadi kalau ada orang yang tidak sholat sama sekali ya tidak sholat sama sekali <clears throat> pendapat yang terkuat dia kafir Nah, hanya saja mungkin ada udur bagi orang yang seperti kalau tinggal di suatu negeri yang di negeri itu semua ulama mengatakan tidak kafir. Orang yang meninggalkan sholat, malas, fa, fasik, dan semua ulama di negeri itu mengatakan begitu. Ini udur bagi dia untuk dikafirkan. Nah, kalau begitu ya apa gunanya dia berpuasa? Nah, jika berjalan di atas pendapat tadi ya. Nah, kalau berjalan di atas pendapat bahwa dia tidak kafir, ini pendapat yang lain. Nah, bahwa dia hanya fasik, maka puasanya tetap sah karena tidak ada kaitannya dengan masalah sholatnya. Seseorang makan sahur di daerah Indonesia bagian timur, lalu melakukan perjalanan dengan pesawat ke wilayah Indonesia bagian barat. Apakah waktu berbukanya mengikuti wilayah bagian barat atau wilayah bagian timur? Pertanyaannya, di mana dia berbuka? Di timur atau di barat? Nah, dia beramal sesuai dengan kondisi keadaan dia saat itu. Mengikuti keadaan kondisi dia, tempat dia berada. Nah, meskipun dia makan sahurnya di timur, bagian timur, tetapi dia berbuka di wilayah bagian barat, berarti ngikuti waktu yang ada di wilayah bagian bah barat. Nah, paham ya? Nah. Berarti ini maju apa mundur bukanya? Maju apa mundur? Terbitnya matahari di timur. Berarti lebih bagian untuk orang yang ada di sana lebih cepat terbenam matahari. Iya kan? Iya. Iya. Nah, begitu. Nah, sabar. Mundur sedikit. Ya, ini pertanyaan tentang safar juga akan dibahas nanti. Kita tunda aja. tentang berbuka nah, Iya, tentang salat tarawih. Nah, perbedaan nanti. wanita menyusui anak. Ya. Kalau dia puasa maka asinya tidak keluar. Kemudian dia meninggalkan puasa belum genap. Ya karena ini mem memudaratkan uh, anaknya ya. Sehingga ini udur untuk berbuka. Kemudian ditanyakan dia meninggalkan puasa belum genap anak apa ini? berumur satu ta dua tahun kemudian dia hamil lagi oh iya ya ini biasa memang nah ini e, biasa di kalangan salafiyun semangat ta'awunnya untuk memperbanyak umat besar nah alhamdulillah ya dan itu niat soleh niat yang baik nah perbanyak umat jadi rapat. Nah, itu biasa. Nah, kemudian di sini eh, waktu hamil kedua masih memberi ASI kepada anak. Pertama, apakah wanita itu harus mengganti puasanya pada waktu yang lain atau cukup dengan membayar fidyah? Ya. Yang roji kodok puasa di luar bulan Ramadan. Bukan membayar fidyah. Nah, akan kita bahas nanti. Eh, singkatnya dalam masalah ini dalilnya itu kias penyamaan hukum karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW dalam hal ini. Nah, jadi apakah orang wanita menyusui wanita hamil yang kondisinya seperti ini lebih tepat disamakan hukumnya dengan orang tua yang lanjut usia atau disamakan dengan orang yang sakit? Kalau orang lanjut usia memang tidak ditunggu muda lagi kan begitu. Nah. Ya kan? Kalau orang sakit nanti ditunggu dia sembuh. Nah, keadaannya orang menyusui, orang hamil yang tidak yang berat khawatir jika berpuasa itu seperti orang sakit dia secara hukum itu seperti orang sakit nah jadi kewajibannya adalah kodok nanti kalau sudah sehat sudah tidak hamil, sudah tidak menyusui, sudah mampu. Nah, dia mengko mengkodok. Nah, oleh karena itu kalau wanita hamil, wanita menyusui itu fisiknya bagus, nah, sebagai wanita yang hamil atau menyusui, alhamdulillah suplemennya bagus. Ya, makan daging, makan, minum susu, sayur, buah dan dia fisiknya bagus. Tidak terganggu sama sekali dengan puasa tidak berat, tidak ada yang dikhawatirkan. Maka ini wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Tidak ada udur baginya. Maka saya hamil. Saya menyusui. Berarti saya punya udur untuk berbuka kemudian bayar fidyah. Wah. Tidak bisa begitu. Nah. Anda hamil, menyusui tapi Anda sehat. Kuat tidak ada yang dikhawatirkan jika berpuasa. Wajib berpuasa, tidak ada udur. Nah, adapun kalau memang kondisinya tidak mendukung, ya, berat dia berpuasa dan khawatir dirinya atau janinnya atau bayinya, berarti anda sah sakit seperti orang sakit. Gitu. Berarti orang sakit ada udur untuk berbuka. Kewajibannya apa? Kodok kalau sudah sehat, kalau sudah tidak hamil, kalau sudah tidak menyusui, seperti halnya orang sakit. Nah, ini ini yang terkuat. Eh, insya Allah kita akan belajar lengkap nanti ini fatwa Al-Lajnah Daimah, fatwa Ibn Uthaymin, fatwa Syekh Mukbil. Nah. Wallahu a'lam. Ya, berbeda dengan pendapat yang difatwakan Al-Albani bahwa bayar fidyah. Nah, wallahu a'lam Sementara cukup. Nah, kita lanjutkan insyaallah besok. بإذن الله تعالى